Wa ilmuhu indallah. Dan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala wa inda rasulih dan di sisi rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan kau ikuti hawa nafsumu. Perhatikan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ya. bahwa agama ini tidak diletakkan di pendapat manusia. Agama ini tidak diletakkan di akal-akal manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. "Lau kana ad-dinu bil aql la asfal al Khufi, awla bil mashi min a'laha." Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Kalau agama itu dengan akal, dengan akal manusia, niscaya bawahnya khuf lebih pantas untuk dibersihkan daripada atasnya. Laukana dinu bil akal, kalau agama itu dengan akal, niscaya asfal al khuf, bawahnya sepatu, lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tetapi agama bukan dengan akal. Agama dengan nas, dengan dalil-dalil. Ilmuhu indallah wa inda rasulih di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan, mengajarkan bagaimana mengusap khuf di atasnya, dari depan ke belakang, ya, dengan tangannya, bukan bawahnya, maka ikutilah sunnah. Itu sunnah. Jangan dengan akal. Kalau dengan akal kata Ali, bawahnya lebih harus dibersihkan. Karena yang kotor yang bawah, bukan yang atas. Tetapi agama bukan dengan akal. Barakallahu fikum. Maka kata Imam Al-Barbahari, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa agama ini tidak datang dengan akal-akal manusia. Tapi ja'a min qibalillah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha ala uqulir rijal, tidak diletakkan di akal-akal manusia. Wa araihim, tidak diletakkan di pendapat-pendapat manusia. Maka nggak bisa dengan kalimat saya berpendapat, saya pikir, saya rasa, nggak bisa. Kenapa ini haram? Kenapa ini halal? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kenapa halal? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kenapa ini boleh? Karena Allah dan Rasulnya memberi, memberi izin. Boleh. Kenapa ini tidak boleh? Karena Allah dan Rasulnya melarang. Tidak bisa dengan kalimat, kenapa ini harus karena menurut saya ini bagus. Itu bukan agama. Kenapa ini kok jelek? Kenapa ini ditinggalkan? Karena menurut saya ini akan bikin pecah belah. Agama bukan menurutmu, bukan menurut saya, bukan menurut mereka, bukan menurut siapapun. Agama menurut Allah dan Rasulnya. Ini maksud ucapan Imam Al-Barbahari. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruq minad din Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu karena engkau akan keluar dari agama. Fatamruq minad din. Akan keluar dari agama. Fatakhruj minal Islam. Akan keluar dari Islam. Ini khonudina azokumullah seperti yang sudah kita terangkan tadi. Bukan maknanya orang berbuat bid'ah jadi kafir. Tetapi maknanya akan mengarah kepada kekafiran. Barid al-kufur. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, sedikit demi sedikit menuju kekafiran. Fatamruk minad din wa takhruj minal Islam. Engkau akan keluar dari agama dan engkau akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak. Karena engkau tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki hujjah. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah. Kamu gak punya alasan yang bisa diterima oleh Allah. Gak punya kilah yang bisa diterima oleh Allah SWT. Tak ada. Karena Rasulullah SAW qad bayyana sunnah. Karena Rasulullah SAW sudah menerangkan sunnah secara lengkap. Dan sudah memperingatkan. Ikut sunnah, selamat. Enggak ikut sunnah, celaka. Ya. As-sunnah, safinatu Nuh. Perahu Nabi Nuh. Ya. Man rakibaha naja. Siapa yang menaikinya selamat. Ya. Tetapi siapa yang lam yarkamha, siapa yang enggak menaiki perahu Nuh, dia akan binasa. Demikian pula sunnah, siapa yang mengikutinya selamat dan siapa yang tidak mengikutinya celaka dia. Binasa dia. Rasulullah SAW telah menyatakan torok tukum ala mahajjatin bayudha lailuha kanahariha sawa la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Kalau kamu kita dapat alamat rumah atau alamat e, tempat fulan, tempat fulan. Petanya ada, kharitahnya ada. Tapi ketika dibaca dalam gelap tidak bisa. Nanti tunggu siang. Ya. Iya kan? Karena gak jelas jalan-jalannya. Tunggu siang baru jelas. Tetapi jalan kepada Allah, jalan sunnah, terang benderang, siang maupun malam. Lailuha karena hariha. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Alhamdulillah. La yazigu anha ba'di illa halik. Gak ada yang menyelisihi jalan ini kecuali binasa. Maka benar ucapan Imam Al-Barbahari. Engkau akan binasa, akan keluar dari Islam, karena engkau tidak memiliki hujjah. Rasulullah SAW sudah menerangkan. Secara lengkap, secara jelas. Wa awdahaha li ashabihi. Sudah menerangkan untuk para sahabat-sahabatnya. Wahumul jamaah wasawadul a'ram. Dan para sahabat itulah al-jamaah. As-sawadul a'zam. Golongan <laughs> para sahabat disebut dengan sawad al-a'zam. al hakku wa ahlu. Siapa sawadul a'zam? Siapa al-jamaah? Al-haqqu wa ahluhu. Kebenaran dan golongan pengikut kebenaran. Itu jamaah. Bukan jamaah islamiyah, bukan Islam jamaah. Bukan jamaah tablik, bukan jamaah ansarul sunnah, bukan jamaah apapun. Yang namanya jamaah yang akan selamat, al-haqqu wa ahluhu. Kebenaran dan setiap yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Ya. Al-jamaah adalah al-haq. Wa in kunta wahdak. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-jamaah mawafaq al-haq apa yang mencocoki kebenaran. Lain kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Tapi engkau mengikuti al-haq, berarti kau jamaah. Apa kaitannya dengan makna bahasa? Jamaah kan makna bahasa artinya banyak. Kumpulan manusia. Tapi kenapa sendirian dikatakan al-jamaah? Kalau mencocoki kebenaran. Naam, dikatakan jamaah ketika mencocoki kebenaran karena berarti dia mencocoki kelompok yang di atas kebenaran sejak para sahabat para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para pengikutnya dari imam-imam ahlu sunnah, dan seluruh ahlul hak, engkau bersama mereka. Engkau sendirian di negerimu, engkau sendirian di kotamu, di desamu, di kampungmu, tetapi engkau tidak sendirian. Engkau bersama al-jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku, kata Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faman khalafa ashab Rasulullah Siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syai'in min amri din dalam sedikit saja dari urusan agama faqad kafara. Berarti dia telah kufur. Siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, maka dia sesat. Wa qala dan berkata juga Imam Al-Barbahari rahimahullah وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء fahadzirhu. Kalau engkau melihat seseorang duduk-duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fahadzirhu. Peringatkan dia. Peringatkan dia. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Wa'arifhu. Dan kenalkan bahwa orang yang duduk bersama kalian itu adalah ahlul bid'ah. Fa'in jalasa ma'ahu ba'dama alim kalau dia tetap duduk bersamanya setelah tahu bahwa dia ahlul bid'ah, setelah tahu dia adalah ahlul hawa, fattaqhi, maka jauhilah dia juga. Fa'innahu sahibu hawa, berarti dia adalah pengikut hawa nafsu. Perhatikan, ada dua orang. Ini ahlu sunnah, duduk dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah duduk dengan ahlul ahwa. Kata Imam Al-Barbahari, fahadzirhu Peringatkan dia agar menjauhi ahli bidah ini. Dan kenalkan bahwa ini orang mubtadi' dal, ahlul hawa, bahwa ini adalah hizbi muhtariq. Tenggelam dalam hizbi ya jauhi dia. Kalau orang ini tetap nggak mau meninggalkan ahli bidah ini, nggak mau meninggalkan ahlul hawa ini, padahal sudah tahu, maka yang ini juga dijauhi. Jauhi dia juga. Kenapa? Karena sekarang di ahlul hawa dikasih hujah, dikasih dalil, dikasih bukti, dikasih ucapan para ulama. Ini cakap ulama, tetap dia nggak mau dengar. Berarti dia juga sahibu hawa. Fattaqhi fa innahu sahibu hawa. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Para ulama sangat memperingatkan dari bahaya hawa nafsu dan sangat memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor hawa nafsu. Wakala aydan. Berkata juga Imam Al-Barbahari. Wa'alam. Anna al-ahwa'a kulluha radiyah. Tad'u ila as-sayf. Ketahuilah bahwa hawa nafsu hawa nafsu semuanya jelek. Hawa nafsu, aliran-aliran hawa, apapun namanya, apapun modelnya, apapun bentuk kesesatannya, semuanya jelek. Gak yang baik. Tad'u ila saif. Semuanya mengajak kepada pertumpahan darah. Saif, pedang. Mengajak kepada pedang, maksudnya mengajak kepada pertumpahan darah. Khawarij, jelas. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, bahkan membuat teror-teror bom di tengah kaum muslimin. Darah. Syiah Rafidah sama. Di mana-mana ada berbagai macam pertumpahan darah, ternyata pelakunya adalah Syiah Rafidah. Ya. Pembantaian di Suriah oleh Syiah Rafidah. Pembantaian di Irak, Syiah Rafidah. Ya. Pemberontakan di Yaman sekarang ini juga sama Syiah Rafidah, Huthiyun. Ya. Tad'u ila saif, mengajak pada pertumpahan darah. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana dengan sufi? Kan jelek. radia Hata tu ila saif. Apakah mengajak, mengajak pada pedang? Sama. Mereka juga mengajak kepada pertumbuhan darah. Ada satu pondok pesantren lengkap dibakar oleh mereka di Aceh. Dan ada satu pondok pesantren diruntuhkan oleh mereka di Pakistan. Atau lebih tepatnya bukan Pakistan. Bangladesh. Yang cerita anaknya mudirnya kepada saya ketemu di Jeddah saya bersama bapak bersama orang tua sebagai pemimpin pondok datang ke madrasah hilang madrasah rata dengan tanah diruntuhkan oleh sufiin katanya wahabi ayat tadu ila saif lala. Imam Ahlus Sunnah penulis kitab Al-Iqtisam Imam Syatibi rahimahullah menceritakan dalam kitabnya Al-Iqtisam bahwa dia hampir dibunuh oleh mereka. Dikejar, dikepung hampir dibunuh oleh mereka. lembut itu kepada ahli bid'ah, ahli bid'ah. Sesama ahli bid'ah jangan saling mendahului. Sama bas, jangan saling mendahului. Tetapi kepada ahli sunnah, mereka paling benci. Mereka paling keras. Khonirin azakumullah sama. Pad'u ila saif. Bagaimana murjiah? Murjah itu kan sepertinya lembek juga. Mumayyi' menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah nggak berkurang. Oh siapa orang berbuat kemaksiatan, kekufuran, kebinaan tetap sempurna imannya. Baik. Ternyata mereka dalam prinsipnya boleh memberontak pada penguasa. Itu murjiah. Dinukil dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Musabuni. Beliau menukil riwayat dari eh, sanadnya sampai kepada Amir bin Tahir. Amir seorang gubernur yang dekat dengan para ulama dan sering belajar cari ilmu. Beliau berkata, "Ana ubghidul murji'ah." Aku benci pada murji'ah li ini karena dua perkara. Pertama, karena mereka yaros saif alal hukam. Karena mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Murji'ah. Yang kedua, aku benci mereka karena mereka menganggap iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Sedangkan aku gak berani mengatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Ishaq bin ya. Ini pada Imam Ahmad saya nggak mengatakan sama. Ini mereka lancang menyatakan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, bahkan dengan Jibril dan Mikail. Aku benci mereka karena dua ini. Ternyata murjiah berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa kalau berbuat zalim. Kalau berbuat maksiat boleh diperangi. Sama. Tad'u ila sayf, mengajak kepada pedang. Wa'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u ila sayf. Ketahuilah bahwa hawa nafsu hawa nafsu seluruhnya jelek mengajak kepada pertumpahan darah. Khadirin a'azakullakum kaum muslimin yang saya hormati. Imam Al-Barbahari masih melanjutkan ucapannya. Qala wa idha ra'aita ar-rajul radi at-tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asi zalim zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu Kata Imam Al-Barbahari, kalau engkau melihat seseorang jelek jalannya, jelek madhabnya, fasik, fajir, sahibu maksiat, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, zalim, <clears throat> tapi dia masih memiliki prinsip-prinsip ahlus sunnah, maka silahkan. Boleh berteman dengannya dan duduk bersamanya. Tentunya dengan nasihat. Fa'indahu laisa laisa tadurruka ma'asiyatuh. Karena kemaksiatannya nggak akan merusak kamu. Kemaksiatannya nggak akan merusak kamu. Baik, bagaimana pendapat kalian? Kalau engkau bertemu dengan orang yang sedang berbuat maksiat, apakah tertarik atau jengkel atau benci? Benci. Gak mungkin tertarik. Tapi kalau kebirahan, kamu duduk, kamu gak tahu kalau itu jelek. Mana yang lebih berbahaya? Kebirahan mungkin kamu akan menyatakan benar juga ya. Masuk akal juga ucapanmu. Sepertinya rasa-rasanya bagus ini. Langsung kamu tenggelam bersama mereka, sesat bersama mereka. Tapi kalau kemaksiatan, fitrah kita sudah menolak. Bahkan kita akan berkata kepadanya, Ya akhi, sampai kapan kamu masih berbuat maksiat begini? Kapan kamu berhenti dari maksiat ini? Kamu duduk bersamanya, La tadurruka maksiatuh. Kemaksiatannya gak merusak kamu. Wa idza ra'aita ar-rajul 'abidan mujtahidan mutaqashshifan muhtariqan bil ibadah sahibu hawa fala tajlis ma'ahu. Tapi sebaliknya, kalau ada engkau lihat seseorang ahli ibadah bersungguh-sungguh khusyuk tenggelam dalam ibadahnya selalu dalam ibadah masya Allah tetapi sahibu hawa pemilik hawa nafsu pemilik pemilik kesesatan fala tajlis ma'ahu maka jangan duduk bersamanya wala tasma' kalamahu dan jangan dengar ucapan-ucapannya wala tamshi ma'ahu fit tariq dan jangan engkau berjalan bersamanya di jalan jangan jalan bersama nggak boleh tak boleh Gak bisa kenapa mengapa demikian mau contoh ada seorang anak muda tertangkap bersama 30 Qadariyah. 30 Qadariyah ini semuanya dihukum dengan hukum riddah karena mereka mengingkari takdir. Tapi mereka terheran-heran dengan anak muda ini. Semua tokoh-tokoh dari Qadariyah. Kamu kenapa bisa terbawa mereka? Kata anak muda itu, saya berjalan dalam satu safar. Lihat, dalam safar. Bukan bersama mereka, enggak. Sendiri tetapi ketika aku istirahat di bawah pohon korma, ada orang tua, Syekh, datang ikut bernaung di bawah pohon sebentar, sejenak. Orang tua ini berkata pada anak muda, wahai anak muda, aku mau tanya kepadamu, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang berkata kepadamu, naiklah pohon ini. Kalau tak bisa naik, akan aku cambuk kamu. Aku siksa, aku adab kemudian orang tadi memotong kakimu. Sehingga kau nggak bisa naik. Setelah dipotong kakimu, dikatakan engkau harus naik. Kalau nggak naik, saya akan siksa, saya akan cambuk, saya akan adab. Ya. Kata anak muda tadi, ya zalim berarti. Ya. Bagaimana pendapatmu? Pendapat saya, itu orang zalim. Ya. Zalim dia. Kata orang tua, bagaimana sekarang dengan takdir? Engkau disuruh beriman, tapi ditakdirkan kafir. Sejak itu saya jadi kodariyah. Dalam satu majlis saja. Dalam satu kali duduk. Dia berubah jadi kadaria. Kau kau muslim yang saya hormati. Hati-hati, jangan kalian menganggap remeh. Jangan kita anggap kecil masalah bermajlis dengan halul bid'ah. Ya nggak apa-apa lah, kita kan cuma begini. Hati-hati, jangan main-main. Kalau sudah termakan, nggak bisa lepas. Kalau sudah masuk dalam hati, nggak bisa keluar kembali. Sulit untuk keluar kembali. Makanya para ulama sangat takut dan menjaga hatinya jangan sampai ada kebidahan masuk, jangan sampai ada syubhat masuk. Contohnya Taus dengan anaknya. Ketika ahlul bidah datang berbicara, dia masukkan jarinya ke telinganya. Dan menyatakan pada anaknya, "Wahai anakku, masukkan jarimu ke telingamu." Usdud, tekan lagi. Usdud, tekan lagi. Tekan lagi. Suruh tekan jangan sampai terdengar sedikit pun. Setelah orang itu pergi, maka dia mengatakan pada anaknya, kalau engkau mendengar ucapan mereka, tutup telingamu. Karena al-bid'ah khattafah, bid'ah itu menyambar. Dan qulub dha'ifa, dan hati ini lemah. Hati ini lemah. Mudah berubah. Kenapa hati disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalb? Kenapa kita memiliki hati disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, qaf, lam, dan ba? Lianahu yataqallab. Apa makna qallaba yataqallabu? Berbolak-balik. <laughs> Demikian hati, selalu berbolak-balik. Kalmirjal kata Nabi, seperti periuk yang mendidih. Air di periuk yang mendidih, bergejolak begitu. Kadang begini, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, terus berubah-ubah. Itu hati. Maka hati-hati, jaga kalbu kita. Jangan sampai berubah hanya karena duduk sebentar bersama ahlul ahwa. Kata beliau, walaupun dia ahli ibadah, pakaiannya saleh, tutur katanya manis, bagus, berakhlak mulia, ya. tetapi pemikirannya sesat. Ya. Jangan duduk bersama dia. Ya. La tasma' kalamahu. Jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fit tariq. Dan jangan berjalan bersamanya di jalan. Fa inilah aman. Karena aku tidak aman. Khawatir tastahil tariqahu fatahlak ma'ahu. Aku khawatir engkau menganggap bagus perbuatannya atau menganggap bagus pendapatnya dan engkau binasa bersamanya. Demikian para ulama menunjukkan betapa bahayanya ahlul bid'ah lebih daripada bahayanya ahli maksiat. Sedangkan masyarakat kaum muslimin sekarang ini sering terbalik. Sering dalam keadaan terbalik dengan ini. Kalau ahli bid'ah nggak dianggap bahaya. Dibiarkan anak-anaknya, saudaranya bergaul bersama ahli bid'ah. Tetapi kalau melihat ada orang peminum khamr, ahli maksiat, orang tuanya menyatakan, hati-hati, jangan dekati dia. Itu orang mabuk, itu orang khamr. Padahal ini jelek. Tapi ahli bidah lebih jelek. Ini bahaya. Yang itu lebih bahaya. Ini kacamata para ulama. Ini cara pandang para ulama. Bahkan disebutkan pula Yunus ibnu Ubaid pernah melihat anaknya keluar dari tempat seorang tokoh pengikut hawa nafsu. Kata Imam Al-Barbahari, Ra'a Yunus ibn Ubaid, ibnahu qad kharaja min 'indi sahibi hawa. Yunus bin Ubaid pernah melihat anaknya keluar dari tempatnya tokoh ahlul bid'ah. Akhirnya dia kaget dan menegurnya dengan keras, "Ya bunai, min aina kharaj?" Wahai anakku, dari mana kau? Qala min Amr bin Ubaid. Aku tadi dari rumahnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid seorang tokoh Mu'tazili, Qadari, Mu'tazilah Qadariyah. Maka ayahnya menyatakan, "Ya budai wahai anakku, lain araka kharajta min baiti hati ahadu ilayya min an talqahu biqauli ahli ahwa." Wahai anakku, kalau engkau keluar dari tempat maksiat, <laughs> kalau sekarang mungkin diskotik begitu ya. <laughs> Sungguh lebih aku sukai daripada engkau keluar membawa pemikiran sesat dari Amr bin Ubaid. <laughs> Dan ini barakallahu fikum tidak membela kemaksiatan, bukan. Maknanya bukan berarti kita boleh ke tempat-tempat maksiat, bukan. Maknanya bahwa engkau keluar dari sana itu lebih jelek, lebih bahaya daripada engkau keluar dari tempat kemaksiatan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. kau muslimin yang saya hormati. Luruskan pendapat kita. Jangan kita termakan dengan syubhat-syubhat hizbiyin. Syubhatnya ikhwanul muslimin yang dijuluki oleh para ulama dengan khawanul muslimin. Khawan, pengkhianat-pengkhianat kaum muslimin. Sebagaimana yang saya dengar dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Khawan al-muslimin, pengkhianat kaum muslimin. Kenapa dikatakan pengkhianat kaum muslimin? Sudah saya singgung kemarin di kajian di Batam. Bahwa seorang da'i, seorang ulama, seorang ustaz harus menyampaikan dua hal. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan harus menasehati, ikutilah kebenaran dan jauhilah kebatilan. Tapi mereka hanya satu sisi saja. Ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan. Untuk menyatakan yang itu adalah kebinahan, tidak mau. Untuk menyatakan itu menyimpang, oh enggak. Semua kelompok baik. Semua kelompok. Berarti dia khianat. Tidak menjalankan amanah Amanah bagi para dai adalah harus menyampaikan yang batil adalah batil dan memperingatkan manusia agar menjauhi kebatilan. Itu amanah. Barang siapa yang tidak melaksanakan amanah, maka dia berkhianat. Khawan. Khawanul muslimin, bukan ikhwanul muslimin. Khawanul muslimin. Qalal al-Barbahari rahimahullah. Mu'alliqan. Imam al-Barbahari mengomentari ucapan tadi, ucapan Yunus Ibn Ubaid yang menasehati anaknya. Jangan ke Amr bin Ubaid. Sungguh engkau keluar dari tempat kemaksiatan lebih aku sukai daripada engkau keluar dari tempatnya ahli bid'ah. Kata Al-Barbahari, "Afala ta'lam anna Yunus qad alima anna al-hiti la yudillu ibnahu an dinih?" Tidakkah kau tahu bahwa Yunus bin Ubaid rahimahullah dia ngerti, dia tahu bahwa kemaksiatan nggak akan menyesatkan anaknya. Artinya tidak akan merusak pemahaman. Ya. <coughs> biasanya yang namanya orang bermaksiat pasti hati akan tahu kalau itu maksiat. Demikian? <coughs> Bukankah demikian? <coughs> Siapa yang berbuat maksiat, hatinya berkata, "Poin ini maksiat. Saya berbuat salah ini." Sadar, paham bahwa itu maksiat, maka suatu saat dia akan taubat. Suatu saat dia akan merasa menyesalkan apa saya berbuat maksiat. Tetapi kalau kebidaan, siapapun yang mengerjakan kebidaan merasa yakin kalau itu hak. Merasa yakin kalau itu kebenaran. Kalau orang yang merasa yakin mengamalkan kebenaran, kira-kira akan taubat atau nggak taubat? Jangankan taubat, bahkan dia merasa bangga dengan kebidahannya. Jangankan dia menyesal, dia akan menyebarkannya pada seluruh manusia. Ini adalah pendapat bagus ini, baik ini. Saya akan sebar kepada seluruh manusia. Maka Nabi SAW menyatakan, Inna Allah tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi pemilik bid'ah dari taubat. Apa maknanya menghalangi? Maknanya sulit orang bertaubat kalau dia terjatuh dalam kebid'ahan. Orang yang melaksanakan atau mengerjakan berbagai macam kebid'ahan, susah untuk taubat. Karena mereka rata-rata merasa hak, merasa benar, merasa di atas jalan yang lurus, merasa di atas dalil, Padahal tahu. Ini orang-orang yang paling merugi, paling celaka. Apa kata Allah dalam akhir surat Al-Kahfi? Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beri kabar orang yang paling rugi kehidupannya di dunia yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat jalannya di kehidupan dunia. Wa yasabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mengira bahwa dia sedang berbuat baik. Ya. Orang yang sesat tapi merasa sedang berbuat baik ini yang paling rugi kehidupannya di muka bumi. Ya. Dia nggak akan merasa menyesal, nggak akan merasa salah, nggak akan pernah dia bertaubat karena merasa hak ini sulit untuk taubat. Mungkin bisa taubat, tapi sangat sulitnya. Sangat sulitnya. Wa anna sahibal bid'ah yudillu hatta yukaffiru. Yunus ibn Ubaid rahimahullah memahami bahwa pemilik kebid'ahan akan menyesatkan sampai mengkafirkan. Akan menyesatkan sampai ujung-ujungnya kafir. Fahdhar ahla zamanik maka hindarilah orang-orang di zamanmu. Khasah. Khususnya yang di zamanmu. Wambur mantu jalis. Dan engkau harus lihat bersama siapa kamu duduk. Harus lihat bersama siapa kamu berkawan. Wa mimman tasma' wa mimman tashab bersama siapa engkau bersahabat, bersama siapa engkau berkawan dan mimman tasma' dan engkau mendengar ilmu dari siapa. pilih-pilih. Ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amma takhuduna dinakum." Ilmu ini agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihat dari siapa. Ini agama, jangan sembarangan. Ya. Kalau pakar ekonomi berbicara kedokteran, apa jadinya? Ya, rusak. Pakar kedokteran berbicara tentang bangunan. Ya, apa jadinya? hancur bangunannya. Dan itu mereka semua paham. Tetapi ketika dikatakan bahwa ada seorang yang tidak ahli dalam bidang agama, kemudian berbicara agama, kok boleh? eh, uh, Jumat kali ini, insya Allah akan dibawakan oleh seorang dokter spesialis bedah. Eh, pernah apa nggak pernah? Sering. Eh, nanti bicara kedokteran. Eh, bahwa kesehatan adalah begini. Kamu spesialisasinya apa? Kedokteran. Ya sudah bicara kedokteran saja. Bicara agama biar para ulama, para asatidah, orang yang berilmu, orang yang mengerti ayat dan hadis. Akan diisi oleh insinyur. Oleh dokter dokterandes. Sarjana ekonomi. Ahli ekonomi. Ya Bintang film sekarang bicara sukbah di Jumat. Pelawak yang bikin tertawa manusia ikut berbicara ikut khutbah sekarang ini. Kenapa? Kalau kita bicara tentang urusan mereka nggak boleh, ya kan? Boleh apa nggak boleh kita bicara masalah kedokteran? Marah-marah kamu eh, latar belakangnya apa, Pak Ustad? Nggak bisa, jangan bicara masuk-masuk masalah ini. Tapi ketika mereka bicara agama, dibiarkan. Akhirnya rusak pemahaman-pemahaman. Hancur agama. Apalagi kalau orang yang berbicara bukan masalah yang tidak ahli, tapi yang benar-benar sesat. Tadi hanya jahil, hanya bodoh saja. Tapi yang lebih bahaya kalau sesat. Orang-orang Syiah berbicara, Khawarij berbicara, berdiri di mimbar mencaci maki sahabat. Waqala aydan berkata juga Wa idha aradta al-istiqamah 'ala haqqi wa tariqi ahli sunnah qablaka fahdharil kalam wa ashabil kalam wal jidal wal mira wal qiyas wal munadhara fid din lihat ucapan Imam Al-Barbahari kalau engkau ingin selamat terus istiqomah istiqomah di atas kebenaran kalau engkau ingin istiqomah di atas jalan ahli sunnah yang sebelummu para salaf maka hati-hatilah dari ilmu kalam, ilmu mantek. Hati-hati dari ilmu kalam. Washabil kalam dan hati-hati pula dari orang-orangnya. Ashabul kalam, ahlul kalam, ahlul mantek Yang menghitung sesuatu atau memutuskan sesuatu bukan dengan dalil, tapi dengan ra'yu. Ilmu kalam, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Kalau nggak begini, berarti begitu. Kalau nggak begitu, berarti begini. Nggak ada dalil, nggak ada kalau Allah, nggak ada kalau Rasul. Itu ahlul kalam. Orang yang hanya berbicara dengan mantiknya. Hati-hati barakallahu fikum. Mantik ini akan membuat seorang jadi zindik. Sebagai kata Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Man tamantak fakat tazandak mantap Mantamantok fakat tazandak. Siapa yang bermantek, dia jadi zindik. Mantek itu ilmu kalam. Siapa yang memakai mantek, maka dia jadi zindik. <laughs> Zindik sesat. Bal. <laughs> Hukumku kata Imam Syafi'i. Kalau aku yang menghukumi, aku akan hukum mereka dengan ditunggang atau di atas kuda atau di atas kendaraan, dikelilingkan ke kampung-kampung sambil dipukuli dengan sendal atau perapah kurma cambuk sambil berkata, inilah hukuman. Orang-orang yang meninggalkan kitab buat sunnah, kemudian berbicara dengan ilmu kalam. <laughs> Ilmu mantik. Tetapi innalillah wa innal raji'un. Justru yang para ulama menyatakan hati-hati, justru dipelajari di universitas-universitas. Dipelajari di jamiah-jamiah resmi. Kuliah ilmu kalam. <laughs> Memantik. Ada jurusannya sendiri. Ada pelajarannya sendiri, ada gurunya sendiri maka jangan heran <laughs> kalau di Indonesia mungkin di negerinya juga sama <laughs> ada kampus <laughs> yang ketika menyambut murid baru disambut dengan sepanduk. selamat datang di kampus tak bertuhan kemudian ketika orasi ketika sambutan dari ketua mahasiswa masih mengatakan anjing hu akbar saya katakan kafir kau dari Islam tapi beberapa orang mengatakan Ustaz itu ada tafsirnya. Yang mereka maksud bukan begitu begini-begini. Permainan kalam. Permainan kata. Itu maksud mereka begini Ustaz. Maksud mereka begitu Ustaz. Ini korban. Korban dari ilmu kalam. Satu lagi contoh. Seorang yang lulus dari Universitas Islam. Di Indonesia namanya dulu YIN. Kemudian berganti jadi UIN sekarang kembali dari IAIN lagi. Ya. Yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh teman-teman itu IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi. IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Kenapa? Karena diajarkan dengan berbagai macam ilmu kalam sampai ada yang lulus dan tidak lagi mau sholat. Tidak lagi mau beribadah sama sekali. Ketika ditegur, kenapa engkau nggak beribadah? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Bagaimana saya akan sholat? Saya ini dalam dalam keadaan masih mencari eksistensi Allah katanya. Masih mencari apa? Eksistensi Allah. Astagfirullah. Berarti di disekolahkan oleh orang tuamu dengan biaya besar, dengan dana, dengan harta untuk mengambil kekafiran. Yang lulus SD sudah menemukan eksistensi Allah. Di mana Allah? Di langit sana. Anak kecil. Sudah paham? Tahu dia tetapi ini lulus dari sekolahan tersebut, dari kampus tersebut, tiba-tiba menyatakan saya belum yakin keberadaan Allah. Bagaimana saya akan sholat? Saya masih mencari terus. Insya Allah, kalau saya temukan eksistensi Allah, saya akan sholat. Kalau mati sebelum sholat, kafir dia, murtad dia. Keluar dari Islam dia. Karena orang yang tidak yakin kafir hukumnya. Ini ilmu kalam membawa manusia kembali kafir kalau para rasul ketika berdakwah startnya itu apa? Beribadahlah pada Allah itu startnya. Beribadahlah pada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Tetapi ahlul kalam berkata, wahai para rasul, jangan di situ startnya. Jangan tentang beribadahlah pada Allah. Mereka mungkin keberadaan Allah juga belum tahu, belum yakin. Mundur dulu selangkah, mundur ke belakang sebentar. Allah itu ada nggak? Bahas dulu. Kalau ada, baru beribadahlah pada Allah. Lihat perbedaannya. <laughs> Para anbiya semuanya disebutkan oleh Allah dakwanya adalah wa wajtanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa wajtanibut tagut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul semuanya berkata beribadahlah pada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Sedangkan ahlul kalam jangan dari situ startnya jangan dari sana. Kita memulai jangan dari sana. Kita mundur dulu selangkah. Kita bicara dulu keberadaan Allah ada apa enggak. Kita bahas. Maka dibahas oleh mereka kisah mencari Tuhan oleh Syekh Nadim Al-Jisr. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dibaca oleh sekian banyak manusia. Isinya hanya berbicara ilmu kalam, bicara alam semesta, bicara uh, segala macam. Ya. Kemungkinan-kemungkinan ihtimalat. Demikian pula Muhammad Abduh punya kitab tauhid. Apa bicaranya? Hakikat ada. Dibahas hakikat ada. Apakah ada? Kalimat ada adalah dibahas. Mundurnya jauh sekali. Kapan bicara beribadah kepada Allah? Entah kapan. Kalau nggak ketemu eksistensi Allah mungkin nggak bicara mereka. Nah, selama wal afiyah. Maka dengarkan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Fahdhar al-kalam wa ahli al-kalam wal jidal wal mira. Jidal berbantah-bantahan. Mira berdebat, hampir sama dengan berbantah-bantahan. Wal qiyas wal munadharah dan jauhilah qiyas. Qiyas itu analogi-analogi permisalan-permisalan tetapi akliyah dengan akal. Uh, kita ini kata jamaah tablik ibarat ya, awan yang berkeliling memberikan air pada manusia. Adapun para ulama seperti sumur yang tidak kemana-mana, tetap di tempatnya. Kalau ada orang kehausan, di tengah padang pasir, maka ulama tadi tidak bisa menolong apapun katanya. Tapi kami awan-awan yang mendatangi mereka memberikan air pada mereka. Apa ini? Ayat atau hadis? Ini kias, tamthil akli, kias-kias akli, permisalan-permisalan ibarat-ibarat dengan akal. Taib apa isi kandungannya? Isi kandungannya bahwa ulama itu salah, kami yang benar. Kan begitu. Ya. Ulama itu hanya duduk di tempatnya saja. Pakai lagi filsafat kucing. Ada seorang mahasiswa di Madinah ketika pulang diajak oleh mereka. Khuruj fisabilillah. Kita khuruj, kita khuruj. Kata mahasiswa tadi saya sebentar lagi mau balik ke Madinah. Semua mau belajar ilmu agama, ilmu syariah. Kamu belajar apa? Belajar ilmu syariah. Ilmu syariah, ilmu halal haram, itu nggak perlu dipelajarin. Itu cukup dengan hatimu. Lihat kucing. Kalau kucing itu makan makanan yang halal, dia akan tenang memakannya. Yang diberi oleh tuannya, dia akan tenang. Kamu lewat di depannya, dia akan tetap makan. Tetapi kalau dia mencuri makananmu, kamu datang dia lari. Kenapa? Karena kucing tahu yang tadi halal, yang ini haram. Istafti qalbak. Mintalah fatwa dari hatimu. Apa yang hatimu menolak itulah yang haram. Apa yang hatimu tentram itu yang halal. Jadi nggak perlu belajar ke jauh-jauh ke Madinah. Nggak perlu belajar halal dan haram dengan syariah. Astagfirullah. Sufi. Nggak ada dalil, nggak ada ayat. Adanya apa? Kias. Bukankah, bukankah, bukankah. Pakai filsafat sumur, filsafat awan, filsafat kucing, Filsafat semuanya. Ilmu kalam. Kala, kata Imam al-Barbahari hati-hati. Jangan pakai kias-kias akal. Wal munadhara fiddin din dan jangan memperdebatkan agama. Agama sudah baku, sudah tetap jelas dalam Quran wa sunnah. Selesai. Tetapi hobinya para mahasiswa, hobinya para pelajar di kampus-kampus itu justru berdiskusi, hobi, berdebat. Ya. Ada teman kita, sudah ngaji dia sedikit. Ya. Duduk bersama teman-temannya di kampus. Ya. Berdiskusi tentang agama. Setelah ketika mereka diskusi berbicara pada sesuatu, maka teman saya bilang, teman kita, oh kalau itu ada hadis yang sahih dalam masalah itu. Begini dan begini. Maka mereka diam. Karena masih masih fitrahnya mereka nggak berani membantah hadis. Ya. Maka mereka bicara lain lagi. Begitu bicara lain mereka diskusi, sahabat kita ini berkata lagi, oh dalam hal itu ada ayatnya kok. Ayatnya mengatakan begini-begini. Diam lagi mereka. Ya. Sampai yang ketiga kali mereka marah. Ya. Kamu jangan bawa hadis terus. Ya. Kita nggak bisa diskusi. Lihat Jangan baca hadis terus, nanti kita nggak bisa berdebat, nggak bisa diskusi, kita nggak bisa tukar pikiran. Jadi disalahkan orang bawa ayat dan hadis. Kenapa kita nggak bisa munadharah katanya? Nggak bisa kita mengadakan uh, diskusi ilmiah. Ya. Innalillah Berarti mereka memang hobi, senang ya, untuk debat-debat diskusi-diskusi. Padahal kalau mencari kebenaran, dapat hadis, gembira alhamdulillah. Sudah jelas sekarang ada hadisnya. Gembira ketika dapat dalil. Jazakallah khair. Kamu dapat dari mana? Kamu dengar dari siapa? Masya Allah. Alhamdulillah. Kita menjadi jelas sekarang kalau mencari kebenaran. Tapi mereka bukan mencari kebenaran. Mencari hiburan paling senang kalau seminar. Itu paling senang mereka. Bikin acara, buang dana sekian besar, ngundang fulan wa fulan untuk berdiskusi untuk seminar. Padahal yang dibicarakan sudah ada dalam Quran dan Sunnah, nggak perlu dibicarakan lagi. Sudah ada. Keputusannya sudah jelas. Tetapi memang bukan yang dicari kebenaran, tapi yang dicari adalah memang hiburan mereka ingin gembira berdiskusi. Wahia abwabul bid'ah. Kata beliau, maka nat qat zandaqatun. Ah, Fainas tima'uka minhum. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan berbantahan dengan mereka. Karena pendengaranmu terhadap mereka, yakdahu syak akan memberikan keraguan dalam hatimu. Diskusi dengan ahli bid'ah akan menyebabkan keraguan dalam hatimu. Wa qabulan Dan itu cukup sebagai penerimaan dan engkau akan binasa. Jangan mau diajak debat dengan syiah. Kita berdiskusi yang benar itu syiah atau sunnah. Ayo kita bicarakan, kita berdebat. Jangan mau. Tidak. Kami sudah yakin dengan agama kami. Kami sudah yakin dengan agama kami. Jangan diperdebatkan. Jangan diperbandingkan antara sunnah dengan bid'ah. Mana yang lebih bagus ya? Oh sunnah lebih bagus dari syiah. Walaupun kamu menyatakan sunnah lebih bagus dari syiah, perbandingannya sudah kurang ajar. Perbandingannya sudah keterlaluan, sudah pelecehan terhadap agama. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila ahaddu minal asa. Tidakkah pedang jadi jatuh nilainya. Kalau dikatakan lebih tajam dari kayu. Saya dipaham ya? <laughs> Pedang, kalau dikatakan, wah ini lebih tajam dari kayu saya. Itu memuji apa mencerca? Hah? Itu dalam dalam syair dikatakan alam tara. Ana sayfayan kusukadruhu. Tidaklah kamu lihat bahwa pedang akan jatuh nilainya kalau dikatakan lebih tajam dari kayu. Sesungguhnya benar kan lebih tajam dari kayu? Kenapa kok dianggap pelecehan? Karena pembandingnya nggak seimbang. Karena pembandingnya kayu. Kurang ajar sekali. Sama dengan sunnah dan syiah. Ayo kita diskusikan. Syiah dengan sunnah mana yang lebih utama? Ya akhi. Jangan dibandingkan dengan syiah. Allah Sesat dan menyesatkan. Bahkan kafir. Memusuhi para sahabat. Memusuhi Quran. Dikatakan Al-Quran sebagiannya adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka ini adalah buatan bulan wa bulan. Bahkan Quran kami lebih banyak dari Quran kalian tiga kali lipat kata mereka. Kami punya Quran Fatimah mau dibandingkan dengan sunnah. Itu namanya melecehkan sunnah. Gak perlu diperbandingkan dengan kesesatan. Yang namanya hidayah jangan diperbandingkan dengan kesesatan. Jangan mau kita duduk. Duduknya kita di hadapan mereka. Dengan sepanduk kita ada perdebatan. Diskusi ilmiah. Memperbandingkan mana yang hak. Syiah atau sunnah. Ketika kamu hadir, kamu setuju, berarti kamu ragu dengan agamamu. Berarti kamu ragu dengan sunnah. Apakah sunnah ini benar ya? Jangan-jangan salah. Ayo kita diskusi. Astagfirullah. Tidak perlu. Maaf, kami nggak akan melayani kalian berdebat. Kami nggak mau untuk duduk bersama orang-orang sesat dan nggak akan mendengar subhat-subhat kalian. Qala dikatakan maka naqattun zandaqah wala bid'ah wala hawa wala dalalah illa minal kalami wal jidali wal mirai wal qiyas. Tidaklah muncul kesesatan Gak adalah muncul kebid'ahan, gak muncul hawa nafsu hawa nafsu, tidak pula kesesatan-kesesatan kecuali karena ilmu kalam, karena perdebatan, karena bantah-bantahan, karena kias-kiasan akal. Karena dengan kias-kiasan, ibarat ini, ibarat itu. Wahia abwabul bid'ah. Itu adalah bab-bab kebid'ahan, pintu-pintu kebid'ahan. Wasyukuk wa zandaqah. Itu pintu keraguan. Itu pintu kesesatan. Jangan masuk. Jangan layani perdebatan mereka. Fallah Allah fi nafsika. Wa alaika bil athari wa ashabil athar. Allah Allah maknanya aku peringatkan kalian dengan nama Allah pada dirimu atasmu untuk berpegang dengan riwayat-riwayat dengan asar-asar dan atas kamu untuk bersama ashabul athar. Siapa ashabul athar? Ashabul hadis, ahlu sunnah. Ashab al hadis, ashabul sunnah, para ulama. Atas kamu untuk bersama mereka wat dan untuk ngikut taklid pada sunnah, bukan taklid pada manusia, taklid pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna ad-din innama huwa at-taqlid karena sungguhnya yang namanya din adalah taklid. Yang dimaksud taklid oleh beliau adalah ngikut. Adalah ngikut. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Nahnu qaumun nattabi' wa la nabtadi'." Kami kaum yang hanya ngikut, tidak mengada-ngada. Itu agama. Dan dimaksud taklid ini Jangan salah paham, bukan taklid yang tercela. Taklid pada fulan wa oh fulan. Taklid pokoknya apa kata kiai fulan, pokoknya apa kata habib fulan, pokoknya apa kata ustadz fulan. Ini mazmum, tercela. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kita hanya ngikut Rasulullah. Kita hanya ngikut apa yang diajarkan oleh beliau oleh salatu wassalam. Tidak mengada-ngada. Tidak membikin-bikin baru. Wa naqtadi wa nabtadi. Kita mengambil kudwah, mengambil teladan. Walanab tadi tidak memulai ajaran baru. <laughs> Tidak memulai ajaran baru, tapi kita mengambil dari yang sudah ada. Ini innamad din huwa taqlid, yani ittiba'. Yani Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti Nabi, taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga mengikuti para sahabatnya ajma'in. وَمَنْ قَبْلَنَا لَمْ yadauna فِي Orang-orang yang sebelum kita tidak meninggalkan kita dalam keraguan, dalam kebingungan. Orang-orang yang sebelum kita tidak meninggalkan kita fi labsin. Tidak meninggalkan kita dalam keraguan. Faqallidhum wastarih. Tinggal ngikut mereka, selesai. Istirahat kamu. Wastarih, ini reha. Rehat kamu. Istirahat. <laughs> Wala tujawaz al-athar. Wa ahlal athar. Jangan melampaui riwayat dan jangan melampaui mereka para ashabul asar. Tetap bersama mereka, tetap ikut mereka. Bikin sama ngikut mana yang lebih susah dan mana yang lebih rehat. Bikin baru sama ngikut yang sudah ada. Mana yang lebih gampang? Ngikut yang sudah ada. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi' wa la Ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada. Qad kufitum, kalian telah dicukupi. Ittabi'u wa la tabtaji'u. Faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ngikut sajalah. Jangan mengada-ngada, cukup. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, ikut mereka wastarih. Ikut mereka sehat, rehat. Selamat kamu orang berpikir untuk membuat syariat baru itu sulit. <laughs> Lamun kayaknya bagus begini. Oh, sepertinya harus dirubah yang seperti ini. Harus tambah yang ini. Dia harus berpikir ngelamun di rumahnya. <laughs> Setelah dapat pun, wah ini bagus ini. Diumumkan, kita punya acara baru. Kita akan mengadakan begini, begini, begini. Niscaya seluruh manusia berduyun akan datang. <laughs> Indonesia berzikir Nah, Jakarta berzikir. Dan acara apa lagi? Memang kumpul. Banyak manusia ramai. Sampai di lapangan penuh. Sampai ke jalan-jalan nggak cukup tempat. Berpikir lagi. Ini kalau dikasih ini saya lebih bagus. Tambah lagi yang baru lagi. Dia harus berpikir-berpikir terus. Tetapi yang menjadi kebenaran bukan jumlah. Kalau banyak berarti berhasil. Kalau sedikit berarti tidak berhasil. Tidak. Ukuran kebenaran bukan jumlah. Ukuran kebenaran bukan kuantitas, tapi kualitas. Rasulullah SAW sudah menyatakan dan kita bacakan kemarin pernah melihat Nabi yang pengikutnya satu dua orang. Apakah salah dakwahnya? Tidak salah dakwahnya. Yang pengikutnya hanya sekian orang, tidak salah dakwahnya. Bahkan Nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan Nabi tidak punya pengikut ada. <coughs> Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Nabi menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah biadillah di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kita hanya menegakkan hujjah. Kita hanya menegakkan hujjah, menyampaikan kebenaran hingga jelas sehingga yang menerima menerima dengan jelas, yang menolak, menolak dalam keadaan jelas. Ya. Khawatir ada yang menolak dalam keadaan tidak jelas, maka kita yang salah. Para dai yang salah. Dia menolak, ternyata karena nggak tahu. Saya nggak ngerti. Berarti yang mengajar yang salah. Ya. Tetapi kalau kita sudah menegakkan hujah, menjelaskan sejelas-jelasnya, kalau mereka tidak mau ngikut, maka kita tidak salah. Kita sudah menegakkan kebenaran, sudah menjelaskannya secara gamblang, sudah menjelaskannya secara jelas sejelas-jelasnya, mereka nggak mau ikut urusan mereka. Di akhirat Allah akan tanya pada mereka, alam ya'tikum nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian memberi peringatan? Mereka nggak bisa jawab. Karena hujah telah ditegakkan. Karena da'i sudah datang. Nadhir, pemberi peringatan sudah datang. Maka ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir, qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya ya Allah, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, dai yang menjelaskan, tapi kami menolak. Kadzabna, kami dustakan dia. Selesai. Tidak ada hujah. Maka diazab mereka dalam keadaan ala ilmin mereka dalam keadaan tahu kalau mereka diazab karena mereka menentang kebenaran yang pernah datang. Berarti tugas para dai menjelaskan kebenaran. Adapun siapa yang ikut, siapa yang tidak, takdir. Qadha Allah wa qadarih. Allah takdirkan siapa yang dikehendaki untuk dapat hidayah dan Allah takdirkan siapa yang dikehendaki untuk tidak mendapatkan hidayah. Man qablana lam yada'una fil labsin. Orang-orang sebelum kita tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Faqallidhu wastarih. Ikut mereka, serahat. Wala tujawizul asar wa ahlal asar dan jangan melampaui asar dan juga ahlal asar. <laughs> Wa qala Ibnu Battah al-Ukbari dan berkata Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah dalam mukaddimah kitabnya Al-Ibanah. Ibnu Battah punya kitab Al-Ibanah. Usul Firqatun Najiyah. Wa huwa yan'i ahla zamanih. Beliau memberitakan kesedihan yang terjadi pada penduduk di zamannya Zamannya beliau, bukan zamannya kita. Zamannya Ibnu Battal Ukbari. Rahimahullah. Qala ya ikhwani asamana Allah wa iyyakum. Wahai saudara-saudaraku, semoga Allah melindungi kita dan kalian dari ghalabatil ahwa, dari penguasaan hawa nafsu. Wa musyahanatil ara, semoga melindungi kita dari ra'yu-ra'yu, dari pendapat-pendapat musyahadatul ara dari mengikuti pendapat-pendapat pribadi. Hati-hati. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari mengikuti ra'yu-ra'yu. Ya ikhwani, a'adana wa iyyakum min nusratil khata. Semoga Allah melindungi kami dan kalian. Jangan sampai kita membela kesalahan. Wa syamatatil a'da wa ajarana wa iyyakum min ghairi min zaman. Jangan sampai kita menggembirakan musuh. Dan juga semoga Allah melindungi kita dan kalian dari perubahan-perubahan zaman. Wa zakharifis syaitan. Tipu daya-tipu daya syaitan. Kenapa beliau berdoa sampai seperti ini? Doa semoga dilindungi dari berbagai macam kejelekan di zaman ini. Karena kata beliau faqad kathural mughtarruna bitamwihatiha karena telah banyak manusia yang tertipu dengan perubahan-perubahan zaman dengan berbagai macam tamwihat pengkaburan-pengkaburan yang terjadi di zaman ini di zaman beliau apalagi di zaman kita lebih banyak lagi pengkaburannya lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan أو Yang para zaiqun berbangga, orang-orang sesat berbangga dengan apa yang mereka miliki dari pakaian-pakaian kesesatan. Bilubsa hullatiha. Memakai pakaian kesesatan, bangga. Dulu di zaman para sahabat, para tabin, para tabi'in, tabin, mereka sembunyi, gak berani, takut. Sekarang bicara di depan mass media, di depan mereka di televisi yang didengar oleh seluruh rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, berani menyatakan kesesatan-kesesatan dengan tenang. Tak takut. Ini khonidina azakumullah Tabaha azza'ighuna wal jahilun bilibsati hullatiha. Kalau di zaman beliau saja muncul sudah ahli bid'ah, kelompok sesat yang berbangga dengan kesesatannya. Apalagi sekarang, lebih parah. Mereka bikin pesantren, mereka buka tempat-tempat kajian, mereka punya masjid besar, mereka punya channel televisi, mereka punya koran sendiri, mereka bahkan punya situs-situs internet, semuanya menyebarkan kesesatan dengan bangga. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dan kalian. Amin. Ya. Fasbahna wa qad asabana ma asabal umam qablana. Maka jadilah kita telah tertimpa apa yang pernah menimpa umat-umat sebelum kita kita tertimpa perkara yang menimpa umat-umat sebelum kita. Wa hadzarana nabiyyuna dan telah terjadi apa yang diperingatkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang diperingatkan nabi kita. Minal furqah wal ikhtilaf. Sudah terjadi apa yang pernah diucapkan oleh nabi kita, perpecahan dan perselisihan. Watarkul jamaah wal ikhtilaf ditinggalkannya al-jamaah dan tidak maunya mereka bersatu di atas jamaah di atas kebenaran. Sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah kata. Hah? Enam. Apa cakap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Pertikaian yang banyak. Terjadi apa terjadi? Enggak terjadi sekarang? Terjadi. Terjadi sekarang. Qal dikatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi sudah terjadi yaitu perpecahan dan ikhtilaf. Mereka tidak mau bersatu di atas kebenaran. Wa waqa' wa waqa' wa waqi' aktsaruna wa aktsarina anhu nuhina dan terjadilah pada kebanyakan kita apa yang kita sudah dilarang terjadi. Watarkul jumhur minna ma bihi umirna dan kebanyakan dari kita meninggalkan yang kita diperintah. Fakhallat labsatul Islam. Akhirnya mereka menanggalkan, melepas pakaian keislaman. Mereka tidak mau berpegang dengan keislaman akhirnya khala'at, akhirnya lepas Islam dari mereka. Wa nuzi'at hilyatul iman, akhirnya dicabut perhiasan keimanan. Hilyah perhiasan. Wan al ghita wa al khafa. Tutupnya sudah terbuka. Ghita, ghita. Sudah terbuka Akhirnya terbongkar semua isinya. Ya. Naam. Qala wa barahal khafa. Sudah terlihat apa yang tersembunyi. Dulu kejelekan itu tersembunyi. Kemaksiatan tersembunyi. Bid'ah-bid'ah takut tersembunyi. Ya. Tapi sekarang semuanya terbuka. Semuanya terbongkar. Semuanya terang-terangan. Berani mereka hari ini. Ya. Fa'ubidatil ahwa. Akhirnya hawa nafsu diibadahi. Disembah dijadikan sebagai Tuhan. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Afara'aita afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allah ala ilmin. Afara'aita alladhi tidakkah kau melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah terjadi sekarang. Dulu hanya gambaran seperti apa yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ternyata sekarang semuanya terjadi. Hari ini semuanya terjadi. Di zaman Ibnu Battah, di zaman kita lebih dahsyat. Zaman kita lebih dahsyat. Ubidatil ahwa'u wastu'milatil ara diibadahi hawa nafsu hawa nafsu dipertuhankan dan juga pendapat-pendapat rakyu-rakyu manusia dipakai. Wakabat suqul fitnah dan tegaklah pasar fitnah. Pasar itu secara bahasa maknanya adalah kumpulan sesuatu. Kumpulan sesuatu. Berarti suqul fitnah artinya keramaian fitnah. sholat a'lamuha dan tersebar bendera-bendera fitnah. Di mana-mana berkibar bendera fitnah. Wadaharatir riddah. Dan muncul kemurtadan-kemurtadan. Seperti yang sebutkan tadi. Menyatakan anjing hu akbar. Menyatakan selamat datang di kampus tak bertuhan. Dan menyatakan pula tokoh organisasi besar di Indonesia. Said Akil Siraj, pimpinan NU. Apa kata dia? Dia katakan bahwasanya ya, tidak ada yang ada kecuali Allah. Apa tuh maknanya? Enggak ada yang ada ini kecuali Allah. Tidak terwujud. Tidak terwujud. Dia membela tokoh sesat ya, yang dipanggil dengan julukan seksi tijenar. Kata dia kalau saya di zaman dia saya akan bela dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal para ulama yang ada di sekitarnya menghukumi dia kafir. Dan dihukum halal darahnya. Dia malah menyatakan saya akan bela dia. Kalau saya ada di zaman dia saya akan bela. Astagfirullah. Dan itu bukan kata orang. Saya dapat secara rekaman audionya bahkan videonya bukan audio saja. Dengan gambar dia berbicara. Naudzubillah, naudzubillah, thumma naudzubillah. Dengan tenang. Dan bisa jadi di tempat lain, di negeri lain pun ada toko-toko yang seperti itu beraninya. Ya. Dan barusan saya diberitahu oleh teman kita tadi, ya. ada ijazah nabi nabi baru ya. yang nanda tangannya adalah tokoh Mu'tazilah Indonesia Ulil Absar Abdallah dan yang diberi ijazahnya adalah tokoh FPI Habib Rizik dikatakan telah mendapatkan ijazah layak untuk menjadi nabi baru. Nabi palsu. Ini apa-apaan? Agama dibikin main-main. Dibikin main-main. Dan ini yang saya beri contoh adalah di di sana karena saya di sana. Mungkin di sini juga ada sama saja. Sama. Yang mereka namakan dengan jaringan Islam liberal. Liberalis. Ini barakallahu fikum. Apa yang persis dikatakan oleh Ibn Battah Sudah muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kemurtatan-kemurtatan. Siapa yang menganggap ada Nabi baru maka dia kafir. Bahwa Nabi SAW khatamun nabiyyin, penutup para Nabi. La nabiya ba'di, Enggak ada Nabi setelahku. Maka para ulama seperti Syekh bin Bas menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad kafir karena mengaku nabi. Dan siapa yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi maka dia kafir. Kok tiba-tiba ada ijazah nabi baru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benar seperti itu beritanya. Kalau benar itu bukan bikinan orang lain. Mengatasnamakan orang-orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Qala dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Battah. Wa qadahat zanad zanadiqah fattaramat niraniha niranuha. Mulailah tampak kesesatan zindiq zanadiqah dan ittaramat niranuha dan menyala apinya api kesesatan zindiq api zandaqah mulai menyala وخلف محمد صلى الله عليه وعلى آله wasallam fi ummatihi bi akbahil Akhirnya muncul di belakang Rasulullah SAW di generasi sekarang ini muncul sejelek-jelek pengikut yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW padahal dikatakan akbah al-khalaf. Sejelek-jelek khalaf. Wa'adhumatil baliyah. Akhirnya bencananya menjadi besar. Washtaddatir raziyah dan sebagai semakin dahsyat kejelekan. Wa al mubtadi'un muncullah ahli bid'ah ahli bid'ah wa tanatta'al mutanatti'un dan muncullah orang-orang yang melampaui batas wa antasaratil bid'ah wa matal wara akhirnya tersebar kebidahan-kebidahan dan al-wara mati. Apa al-wara? Kehati-hatian dalam beragama. Sudah tidak ada. Orang semua sembarangan serampangan. Seenaknya berbicara. Udah oh, apa-apa. Kita bercampur lagi perempuan kalau kalau saya ustadznya enggak apa-apa. Nah, kalau orang lain nggak boleh, orang lain nggak boleh. Jangan bercampur, nggak boleh nggak boleh sering lihat. Lalu itu ada yang megang mikrofon lihat perempuan juga, padahal bukan ustadz. Oh itu ada tugas dia, dia punya tugas. Seenaknya berbicara tidak dengan dalil, tidak dengan hujjah, tidak dengan riwayat, tidak dengan azhar. asar. Tidak ada wara. Enggak ada al-wara. Kehati-hatian dalam beragama. Tidak ada. Semuanya sembarangan serampangan. Wahatakat sajful musyayanah. Wa syahrul sayful muhasyah. Sudah ya, tersingkap. Ya. Tabir Al-musyayanah. Tabir kejelekan sudah tersingkap semua. Artinya tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada lagi rasa malu. Wa syahara saiful mahasyah. Dan mulai tersebar, masyhur pedang-pedang penentangan. Karena semua ahli bid'ah berujung pada pedang. Tad'u ila saif ya. Badan karena kana amruhum hayyinan wahdahum layyinan. Yang tadinya mereka urusannya lunak, lemah, hayyin, biasa-biasa saja. Wahdahum layyinan, lembut. Tiba-tiba mereka mengangkat pedang. Dua kawan bersahabat. Dalam keadaan sangat akrab, sangat erat hubungan persaudaraannya, saling cinta mencintai. Ya. Berangkat ke Suriah. Yang satu terdampar ya, di tempatnya Al-Qaeda, yang satu terdebat yang terdampar di tempatnya ISIS. Ya. ISIS. Nah, perang adalah Qaeda dan ISIS dan mereka saling bunuh dua saudara tadi. Karena apa? Mereka saling bunuh. Dua orang sahabat sesama muslim tiba-tiba jadi musuh karena kebidahan-kebidahan khawarij saling menghalalkan darah antara Al-Qaeda dengan Al-Qaeda dengan ISIS, ISIS. Kau muslim yang saya hormati. Ini terjadi. Yang tadinya urusan mereka hayinan layinan tiba-tiba menjadi bengis kejam, menghalalkan darah. Wa dzaka hatta kana amrul ummati mujdami'an. Dan ini akan begini terus sampai suatu saat nanti umat bersatu. Dan hati-hati saling jina. Wal a'immah adilah, para imam-imam adil. Wasultan qahir, kalau penguasanya kuat, kokoh. Wal haqqu zahiran, kalau kebenarannya dalam keadaan tabak jelas. Ini khonibdina azakumullah. Fanqalabatil a'yan wa nakasatiz zaman dulunya dalam keadaan baik, dulunya dalam keadaan kokoh, dulunya dalam keadaan kuat, dulunya dalam keadaan bersatu, semuanya sekarang terbalik. Jadi lemah, jadi rusak, jadi berpecah, jadi bertikai, jadi bermusuhan. In'akasa akasa zaman zaman sudah terbalik. Wanfarada kullu qaumin bibid'atihim. Masing-masing kaum berbangga dengan kebid'ahannya. Apa kata Allah? Kullu hizbin bimaladaihim farihun. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau mereka membanggakan Al-Quran, semua kaum muslimin pegang Al-Quran. Kalau mereka membanggakan sunnah nabawiyah, maka seluruh kaum muslimin berpegang dengan sunnah. Tetapi ketika mereka membanggakan kebidahan, maka kelompok yang lain punya kebidahan lain. Kelompok yang ketiga punya kebidahan yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai 72 golongan. Semuanya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, terjadilah permusuhan dan pertikaian wahuzibatil ahzab. Akhirnya terbentuk hizib-hizib. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa khulifal kitab. Diselisihi kitab Al-Quran. Wattakhadha ahlul ilhad ru'usan arbaba. Dan orang-orang yang menyimpang mulhid dijadikan sebagai tokoh-tokoh pemimpin, dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai pembimbing, wa bid'ah ila ahli ittifaq. Akhirnya yang mengadakan kebid'ahan dianggap sebagai orang yang mengajak persatuan. Sebaliknya, orang yang mengajak kepada sunnah dan memperingatkan bahaya bid'ah dijuluki penyebab perpecahan. Astagfirullah, semuanya terbalik. Wa tahawwaka fil 'usratil 'ammah ahlul aswaq Wa naqa iblis bi auliyaihi naqatan fastajabu lahu min kulli nahiyah. Sudah tahawak, tahawak itu sembarangan. Tidak memakai ilmu, nggak memakai dalil. Mereka dalam keadaan asratil amah, dalam keadaan kesulitan umum, mereka memutuskan dengan sembarangan. Umar bin Khattab ketika membaca kitab-kitab terdahulu, Rasulullah SAW menegur. Menegur. Amutahawikun. Ya Ibn al-Khattab, apakah engkau berani serampangan sembarangan wahai Ibn al-Khattab? Laukana Musa hayyan, kalau saja Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Tidak ada kesempatan bagi dia kecuali harus ikut aku. Kalau masih hidup. Artinya buku-buku yang lalu, bukunya Nabi Musa, bukunya Nabi... Jangan. Kenapa dikatakan mutahawikun? Karena mereka Yahudi sudah banyak berubah-ubah. Ya. Sembarangan, hati-hati. Ya. Tercampur dalamnya hakun wa batil. Maka kata Nabi, "Amutahawwikuna ya Ibnu Khattab?" Sungguh kalau Musa itu hidup, masih hidup, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus ikut aku. Karena sekarang zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika turun Isa alaihissalam juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW muslim yang saya hormati. Maka selanjutnya Ibnu Battah berkata, Na'aqa iblis uh, wa ahl aswaq. Wa na'aqal iblis awliya'ahu. Iblis mulai menyeru, memanggil wali-walinya. Na'qatan dengan satu panggilan keras. Fastajabu lahu min kulli nahiyah. Maka disambut oleh seluruh mereka dari seluruh penjuru. Kenapa? Karena sudah rusak semua yang satu Mu'tazilah, yang satu Khawarij, yang satu Syiah, yang satu lagi Sufiyah, yang satu lagi semuanya sesat. Maka ketika iblis memerintah, mereka semua tunduk. Sami'na wa ta'ana. Wa aqbalu nahwahu musri'in. Mereka bersegera mendatangi iblis ketika dipanggil. Bersegera. Min kulli qasiyah dari seluruh pelosok, seluruh penjuru yang jauh. Faulbisu syia'an. Wa muyizu qita'an mereka sudah dipakaikan pada mereka berbagai macam syiah-syiah, aliran-aliran. Wa muyizu qita'an dan sudah dibeda-bedakan menjadi qit'ah-qit'ah sepotong-sepotong. Sudah dipecah belah oleh iblis. Ya. Wa syammat bihim ahlul adyani salifah wal madahibil mukhalifah. Mereka ahli adyan, pemilik agama-agama terdahulu, madhab-madhab yang menyelisih, Senang lihat kaum muslimin sudah pecah belah, sudah hancur. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma dzaka illa uqubatun uqubah asabatil qaum inda tarkihim amrallah. Ini gambaran tadi semuanya. Gambaran di zaman beliau yang ternyata persis di zaman kita atau lebih bahkan. Kata Ibnu Battah, sebabnya apa? Musibah sebegini mengerikannya. Sebabnya kata beliau, "Wa madzaka illa uqubah." Itu tidak lain kecuali balasan dari Allah. Yang Allah timpakan pada kaum ini. Inda tarkihim amrallah ketika mereka meninggalkan perintah Allah. Ketika mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasaddahum 'anil haq ketika mereka menentang kebenaran wa mailihim ilal batil ketika mereka lebih memilih kebatilan wa itharuhum ahwaahum ketika mereka lebih cenderung lebih condong kepada hawa nafsu hawa nafsu mereka walillahi azza wa jal uqubat dan Allah memiliki balasan-balasan azab-azab pada makhluk-makhluknya ketika mereka meninggalkan perintahnya ketika manusia menyelisihi rasul-rasulnya. Fa'ash'alat niranal bid'ah, maka Allah jadikan sebagai azab, Allah nyalakan api bid'ah semakin membakar dalam agama, wasaru ila sabilil mukhalifin. Akhirnya mereka menjadi penyelisih yang menyelisihi para rasulnya. Fa'asabahum, maka mereka tertimpa. Ma'asabah al-umam qablahum al-madin. Maka mereka tertimpa apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Wasirna fi ahli al-asr alladhi waradat fihim al-akhbar. Akhirnya kita sekarang di zaman yang sudah dibicarakan. Zaman yang sudah digambarkan. Yang sudah diriwayatkan tentang mereka. Asar-asar. Nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini. Semuanya sekarang terjadi. Rasulullah salamah wal'afiyah. Akan muncul kata Nabi kaumun Salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Ya khrujul din kama yakhruju sahmu minarramiyah. Keluar apa belum keluar? Sudah, khawarij. Ya. Yang ketiga diberitakan, kamu akan melihat pertikaian, perpecahan yang banyak. Fa'innahu man ya'ash minkum fasayara ikhtilafan kathira. Waqa' olam yaqa' terjadi atau tidak terjadi? Sudah terjadi. Nanti akan muncul qaumun ma'hum siyat bil baqar yadribuna bihan nas kaum yang memegang semeti lecut yang kemudian mencambuk memukul manusia. ini diktator. Wanisa unkasiatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah. Dan nanti akan muncul wanita-wanita. Yang memakai pakaian tapi seperti tidak memakai pakaian. Seperti telanjang. Menampakkan aurat-auratnya. Dan rambutnya ke aslimatil buktil ma'ilah. Seperti punuk onta. Yang miring. Ma'ilatun mumilat. Melenggak-lenggokkan badannya. membuat fitnah pada manusia. Terjadi apa enggak terjadi sekarang? Bukan terjadi lagi. Sangat-sangat amat banyak. Para sahabat ketika mendengar hadis tersebut akan muncul nanti, akan muncul nanti. Belum lihat. <laughs> Tidak ada. Orang kafirnya, perempuan kafirah, <laughs> malu. <laughs> Kalau berbuat seperti itu. Aib, kata orang-orang Arab. Yang menawarkan dirinya, itu adalah orang-orang rendahan. Para budak-budak perempuan dan yang di bawahnya. ada pun orang-orang merdeka malu. Kalau dikatakan begini dan begitu. Tetapi karena mereka jahiliyah, khawatir malu dibunuh anak perempuannya. Khawatir membawa malu, membawa ar nantinya. Astagfirullah. Itu jahiliyah. Tapi sekarang barakallahu fikum kita lihat yang lebih mengerikan. Mereka justru berbangga dengan aurat-auratnya. Assalamualaikum alaihi ya. Semuanya terjadi. Tsumma saqal akhbar al-warida fi bi Kemudian Ibnu Battah melanjutkan dengan dalil-dalil riwayat-riwayat yang menunjukkan perpecahan umat di dalam hawa nafsu. Berarti semua ini ucapan yang panjang dari Ibnu menghabarkan berita yang menyedihkan. <laughs> Itu adalah gambaran yang terjadi zaman beliau yang di zaman kita lebih dahsyat. Yang ternyata sebabnya satu. Mengikuti hawa nafsu atau lebih mementingkan hawa nafsu daripada sunnah daripada dalil-dalil, daripada ayat dan hadis. Ini sebabnya barakallahu fikum. Sehingga hati-hati dari hawa nafsu yang akan membawa kehancuran pada umat Islam.